Jangan lupa pada ibu Ibu jangan kalian lawan 9 bulan 10 hari kalian di perutnya 2 tahun kalian menyusu Mengalir darahnya dalam aliran darah kalian Tak jangan kalian sombong Manusia di dunia ini Nabi Adam yang tidak dilahirkan ibu Mukjizat bagi dia Tapi kita manusia biasa Ibu, ibu, ibu Yang kalian lawan ibu Jurus menghadapi orang tua pertama Diam Yang kedua Diam yang ketiga, diam apapun kata dia. Walaupun dia merepet, diam. Pecandu narkoba senang di dunia. Kenapa? Di akhirat. Pezina senang di dunia, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua dapat dua-dua. Di sini kau dapat, di sana kau dapat. Sebelum ujian ini, kau datang pada dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, doakan, "Mak, tolong aku." Tak ada doa yang lebih makbul daripada doa ibu.